Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Akan kususupkan orang-orang pilihanku untuk menghancurkan, menguasai satu demi satu kerajaan di seluruh Jawa Dwipa ini. Semua akan tunduk di bawah yang mulia Jerangkung Hidup. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda dan pilih Spy Obat flu andalan menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Tugasmu adalah menghentikan jerangkong hidup. Eyang Kaliman, bagaimana mungkin? Mereka begitu perkasa, mereka begitu sakti. Saya hanya seorang diri. Anak gadisku, di bawah jerangkong hidup. Anak gadisku, tolong, tolong, anak gadisku, anak gadisku. Anting bulan, hentikan jerangkong hidup. Ini dia. Uh, tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Eh, Bang Togar. Lo lo lo lo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rogarok terus, ketel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah, wah, wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadas, kurap atau gatel jamur, ndak ada yang jor manjur selain kalpanak tak iya. Kalpanak? Benar, kalpanak sangat efektif membasmi panu, kadas, kurap dan gatal jamur. Kalpanak begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak rujak. Bo, rujak. Oh, Bang Togar. Betul ketemu. Berkat Kalpanax, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Bener, Mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, bener kan? Dengan Kalpanax res beres semua. <laughs> Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas AG. Pada seri yang pertama ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, M. Abut sebagai Jerangkong Hidup, Idris Apandi sebagai Eyang Kaliman, Wenda Lubis sebagai Akang, Neni Haryoko sebagai Neng, Irin sebagai Jerang Sari. Andi Pangeran sebagai Jerang Sawah dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Nun jauh di sana, di sebuah daerah terpencil penuh rahasia, dikelilingi oleh bukit-bukit terjal dan hutan-hutan rimbun. Itulah wilayah Bukit Tengkorak, tempat di mana jerangkong hidup, manusia sakti dengan watak sangat jahat bersembunyi menggembleng orang-orangnya. tingkat lagi.

Golongan tiga. Hop, hop, ya, ya. Hop, hop, ya, ya. Setingkat lagi. Hop, Sementara itu di sebuah desa di tepi sungai Cipunagara, sebuah desa di pedalaman yang sederhana namun tentram, para penghuninya hidup penuh rukun dan gotong royong. Kan? Kang, Akan? Kenapa, Nyai? Ya ampun, Akang. Apa tidak dengar anak kita jeritan? Akang! Hah? Ada apa, Nyai? Ada apa, Nyai? Ya ampun, Akang. Bawa-bawa batang singkong kemari buat apa? Eh, pan kok manggil-manggil Akang? Aduh, Akang ini bagaimana? Apa tidak dengar bayi kita nangis jeritan begitu, Kang? Ah, bayi kita nangis jeritan. Ya ampun, Kenapa kau tinggal, Nyai? Aduh, aduh. kakak, apa tidak lihat? Aku kan sedang nyuci kain dan popok si bayi. Nah, kau apa tidak lihat? Aku juga sedang nyabutin singkong ini. Bukankah kau tadi nungguin dia, Kak? Ya, memang nunggui. Tapi setelah Neng kita tidur pules, Akang lantas pergi ke kebun. Nah, soalnya nungguin anak pules, eh mataku pun pengen pules juga. Ah, Tega betul ninggal anak kita satu-satunya. Ah, sudah sana kau diamkan, kau gendong. Hah? Aku disuruh gendong bayi. Ya ampun, Nyi. Mendingan aku nyangkulin singkong aja. Aduh, Akang. Ah, Masa sama anak sendiri gitu, Kang? Aku takut, takut. Takut apa? Memangnya anak kita hantu? Bukan begitu. Tak, begitu lunak. Takut salah pencet nanti. Ah, ya sudah, sudah. Kau cuci popok ini sajalah. Mau? <laughs> Eh, mau, mau. Kalau sama popok bayi, akan tidak takut. Kita kembali ke markas Jerangkong Hidup Suasana hening mencekam. Tak seorang pun berani mengeluarkan suara. Wibawa jerangkong hidup rupanya begitu hebat. Pandangan jerangkong hidup menyapu ke seluruh barisan. Barisan pertama terdiri dari pasukan anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Barisan kedua, khusus wanita remaja dan dewasa, terdiri dari kelompok-kelompok masing-masing dengan pakaian warna-warni sesuai dengan tingkatannya. Dan golongan ketiga terdiri dari kaum lelaki mulai dari remaja, dewasa hingga yang tua-tua. Semua berotot, semua dalam siaga tempur. Kau maju! Cirangkong hidup menunjuk ke salah satu anak yang ditunjuk langsung membungkuk hormat. Lalu dengan langkah tegap maju menghadap cerangkong hidup membungkuk lagi dan siap menanti perintah. Patahkan balok itu dengan jurus Raja Kobra mematuk mangsa. Si anak membungkuk hormat. Dia begitu kecil, berumur sekitar sembilan tahun. Dia melangkah dengan mantap ke arah sebuah balok sebesar kepalanya dan bersiap melaksanakan jurus Raja Kobra mematuk mangsa. Hup, hup, main. Bukan main. Anak sekecil itu dapat dengan begitu mudahnya mematahkan balok kayu sebesar kepalanya dengan telapak tangannya yang nampaknya begitu kecil tak bertenaga melalui jurus Raja Kobra mematuk mangsa. Selesai melakukan tugasnya, si anak memberi hormat dan siap menanti perintah berikutnya. Hancurkan balok itu dengan jurus Raja Serigala mencabik mangsa. Bocah kecil yang kurus dan kelihatan tidak bertenaga melompat liar bagaikan seekor serigala. Kedua tangan dan giginya mencabik-cabik balok kayu hingga berhamburan menjadi serpihan-serpihan kayu. Oh iya, aduh, dia ketawa. Hai, alangkah lucunya. Ih, ih. ning, ning nong, ning, nang eh, eh, Dia sehat sekali ya, kan? Iya, dia sehat sekali. Seperti kau ya, kan? <laughs> ya, seperti Akang dan juga seperti kau nih. Ah, seperti kau saja kan? Kan dia lelaki. Ya, tapi ya, tapi seperti kau juga. Kan dia anakmu juga. Ayo. Iya. Tuh, kalau ketawa cerah sekali seperti hmm, seperti seperti apa kan? seperti kau nyi. Ah, memang aku cerah. Iya, kau cerah seperti seperti bulan. Aduh, iya. aku cerah seperti bulan, Kak. Betul? Eh, emang, kok seperti bulan purnama. Cantik, ayu, wah pokoknya mah. Yang bener kan? Bener, bener. Lihat, wajah bayi kita ini, uh, lihat saja kalau tidak percaya. Kalau aku sama Hah? itu cantik mana kan? Uh, sama siapa? Sama Kokom. Sama Kokom. Eh, Kenapa tiba-tiba sama Kokom? Alah, jangan pura-pura dalam perahu, Kang. Hus, apaan ini? Kok masih cemburu sama Kokom ya? Dia kan mencintai Akang setengah mati. Ya, dulu memang. Tapi... Sampai sekarang juga masih. Eh, eh, eh, eh Nyai. Jangan macam-macam. Aku sudah menjadi suamimu. Bahkan kita sudah memperoleh seorang bayi yang luar biasa tampaknya seperti ini. Saya kan wanita, Kang seorang wanita tahu akan perasaan wanita lain, termasuk Kokom. <laughs> Saya kan selalu memperhatikan setiap berpapasan dengan Akang. pandang matanya tak bisa menyembunyikan isi hatinya, kan? Walah, walah, walah. Kau ini aneh-aneh saja, Nyi. Dia dulu memang mencintai Akang. Tuh. Bahkan orang tuanya pernah datang kepada orang tuaku untuk melamarku, Nyi. Ya, tuh, tuh, tuh. Malah sudah melamar segala. Coba, kalau pihak perempuan sudah melamar ke pihak pria, apa tidak... Eh, eh, tunggu dulu, Nyi, tunggu dulu. Tapi Akang kan menolak. Hmm, terus? Orang tua Akang menolak dengan halus, karena aku tidak mencintainya. Karena seluruh hatiku hanya kutunjukkan pada seorang gadis kembang Cipunagara. Siapa itu, Kang? Hah? Ya, <laughs> siapa lagi kalau bukan... Uh, ibu dari anakku ini. Ah, akan. <laughs> ah, kau memang kembang pujaan, Nyi. Bukan hanya bagi Akang, tapi seluruh lelaki sekitar Cipunagara ini memujamu dan ingin menyuntingmu. Tapi aku hanya mendambakan Akang seorang. <laughs> ah, bagaimana dengan anak Demang kaya raya itu? Akang tahu ceritanya kan? Lamarannya kutolak. Ah, sehingga orang tuamu marah. Bahkan orang tua kaya raya itu mengancam-ngancam segala kan? Oh. Hmm, justru semakin mereka mengancam, semakin aku menolaknya. uh, <laughs> syukurlah, akhirnya orang tuamu mengerti, ya kan Nyi? Iya, mulai dari ibu kan. Ah, ibu baik sekali. <laughs> Ayahmu juga baik sekali Nyi. Hmm, orang tua Akang juga baik sekali. Sangat sayang sama mantu dan cucu. <laughs> Oh ya Kang? Ya. Kapan ya kita ke orang tua kita membawa anak kita ini? Hmm, bagaimana kalau besok pagi? Pertama ke orang tuamu, mm -hmm. kemudian ke orang tuaku. <laughs> Tentu mereka bahagia sekali, Nyi. <laughs> Tentu mereka bahagia sekali, Kang. Alangkah bahagianya kalau bisa membahagiakan orang tua ya, kan? Iya, <laughs> iya, iya. Benar. Uh, beruntung sekali aku mempunyai istri kau, Nyi. bayi yang sudah berhasil kau kumpulkan, jelang Sari? Semuanya ada 16 bayi yang mulia. 16? Cukup sulit mengumpulkan 16 bayi ini, Paduka. Bayinya harus yang benar-benar sehat dan bertulang bagus. Iya, aku tidak mau bayi sembarangan. Ah, adakah di antara mereka yang memiliki darah pendekar? Kebanyakan bayi-bayi biasa, Paduka. Mencari bayi pendekar sangat sulit, Yang Mulia. Ada satu dua yang orang tuanya sedikit mempunyai ilmu silat, sehingga kami perlu sedikit jeripayah untuk merebutnya. Tapi hampir kebanyakan dapat kami ambil dengan mudah. Hmm. Adakah yang mau menyerahkan bayinya dengan senang hati kepadamu? Menyerahkan bayinya dengan mudah? Yang mulia bercanda barangkali. Tentu saja tidak. Oh, <laughs> kencang sekali tangisnya. Semakin kencang tangisnya, semakin baik untuknya yang mulia. Apakah bukan pertanda bahwa ia kelak akan menjadi manusia yang cengeng? Setiap bayi yang besar di sini, mungkinkah menjadi cengeng yang mulia? Eh, eh, lihat itu. Dia kurang sehat, Sari. Badannya memang agak hangat yang mulia. Akan segera diobati. Tidak menjadi soal. Ah, aku tidak mau bayi itu. Tapi yang mulia. Tapi apa? Uh, wajahnya begitu tampan. Uh, besok lempar dia ke hutan biar menjadi santapan binatang buas. Yang mulia. Kau berani membantah perintahku? Uh, ampun yang mulia. Uh, perintah yang mulia akan saya laksanakan. Hm. Lihat badannya. Dia tidak memiliki tulang yang bagus. Akan susah dibentuk menjadi manusia jagoan. Yang sana juga, Ya, itu juga. Buang ke hutan semua yang aku tidak mau. Kau harus lebih teliti, mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Jerang sawah. Ya, Bisari. Besok kita bekerja lagi sawah. Mencari bayi lagi, Bisari. Ya. Ciuy! Kau senang melakukan tugas ini, sawah? Ciuy! Berburu bayi, asik! Lain kali kita lebih teliti sawah. Kali ini tiga bayi mesti dibuang. Ya buang saja, Bi. Nanti sawah yang buang. Pertama, sawah pegang dua kakinya. Ayun, putar-putar, wut, wut, lalu lempar jauh. Sing! Terbang ke atas melampaui bukit tengkorak. Dan, blubruk, jatuh di hutan sana. Tuh kan, dia ya. sekali makan pisang. Biar cepat besar. Seperti Akang ya. <laughs> Awas, mengerus pisangnya yang lembut loh. Ingat, usus-ususnya kan masih lembut juga. Jangan khawatir, kan, Saya perhatikan sekali anak Akang ini makanannya yang lembut, hmm? pakaiannya yang bersih, diberi bedak biar harum. Hmm, nanti sudah waktunya diajar menapakkan kaki satu demi satu ke tanah. Ah, ya ya ya. Dan kelak kalau sudah pandai berjalan, akan kuajak berburu ayam hutan atau berburu ikan yang besar-besar di sungai Cipunagara ya. Tapi hati-hati, Kang. Jangan sampai kenapa-kenapa, Kang. <laughs> akan kujaga sebaik-baiknya, seperti halnya aku menjaga ibu bayi ini. Dih, akan? Iya, <laughs> sungguh. Aku sangat bangga dan sangat mencintai anak kita ini. Sebagaimana terhadapmu, bahkan lebih dari cintaku pada diriku sendiri. Ah, akan. Sari, Bibi Sari, ada apa sawah? Lihat, di rumah itu ada bayinya. Lihat, popok-popok bayi yang dijemur di sana. Bagus, akan kita rampas bayinya. Loh, Cing Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. <laughs> Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Brokol Sirup. Brokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Brokol Sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya brokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. brokol sirup produksi Kalbi Farma. Bagaimanakah nasib keluarga muda ini? Akankah bayi yang mereka cintai berhasil diculik oleh anak buah jerangkong hidup? Bagaimana pula keadaan Pangeran Purbaya serta kelompok Ningsewu? Nah, pendengar sekalian, ikutilah serial Rahasia Bukit Tengkorak ini yang dipersembahkan oleh Prokot, obat Blue andalan, dan Kalpanak pembasmi panu, kadas, kurap, dan jamur kulit bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.